Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini ay wahidun agar mereka mentauhidkan aku mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala karena memang at-tauhid merupakan perkara yang paling agung yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul. Tidaklah seruan para nabi dan para rasul kecuali mengajak untuk mentauhidkan Allah, mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala sesembahan-sesembahan yang dijadikan tandingan-tandingan selain Allah. Hal ini juga dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah dan sungguh telah ada pada diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam buat kalian semuanya ada uswah teladan yang bagus buat diri buat kita semuanya. Teladan yang bagus dari segi apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, idz qalu liqaumihim ketika Nabi Ibrahim dan juga orang-orang yang bersama beliau dari kalangan para nabi dan para rasul mereka mengatakan inna buru'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah sesungguhnya kami para nabi para rasul itu berlepas diri dari kalian dan juga segala Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bagaimana para ambia, para rasul yang waktu itu mereka semuanya mengajak berdakwah kepada kaumnya, berdakwah kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah dan mereka berlepas diri dari orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan juga mereka dalam keadaan mengkufuri segala bentuk peribadatan peribadatan dengan selain Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Karena memang demikianlah hakikat daripada agama Allah. Agama Allah Subhanahu wa taala dari sejak Nabi Adam alaihi salatu wasalam sampai Nabi kita Muhammad, Nabi yang terakhir, itu adalah hakikat daripada inti ajarannya adalah at-tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budu Allah wa jtanibu tawhut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nahl dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap-tiap umat, kepada setiap-tiap kaum kami telah mengutus seorang rasul kepada mereka. Tugas rasul tersebut, seruan rasul tersebut, anik budullah, sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Jauhilah segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Hadirin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah dan ini merupakan aplikasi dari kalimat la ilaha illallah yang senantiasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakwahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi kabilah-kabilah dari bangsa Arab. Beliau alaihi salat wasallam mendakwahkan sambil mengatakan ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, ucapkan oleh kalian kalimat la ilaha illallah, pasti dan pasti kalian akan beruntung. Kaum muslimin, sidang jemaah rahimani wa Sehingga Wajib bagi kita semuanya untuk mendalami, menghayati, dan juga menjalankan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kata Allah Subhanahu wa taala dan ilmu Wa Wa'lam dan ilmu ilah. bahwasannya annahu la ilaha illallah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Wasdafir li dan mohonkanlah ampun untuk dosa-dosamu dan juga bagi kaum mukminin dan mukminat kaum muslimin sidang jemaah rahimani warahmatullah. ayat yang mulia tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam bentuk perintah dengan fi'il amr bentuk perintah wa'lam annahu la ilaha illallah dan ketahuilah hendaknya kita tahu tersirat di sini hendaknya kita belajar kalimat la ilaha illallah belajar makna la ilaha illallah belajar hakikat daripada konsekuensi tuntutan kalimat la ilaha illallah sekali lagi bukan cuma sekedar diucapkan bukan cuma sekedar dilafatkan dengan lisan dalam keadaan tidak mengetahui makna-maknanya dalam keadaan tidak mengetahui konsekuensi dan tuntunannya atau tuntutannya. <coughs> Hadirin yang dirahmati Allah. Karena dalam sebuah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, tapi maknanya sahih tentang makna miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci masuk surga itu adalah la ilaha illallah. Kemudian di sana ada Al-Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan Perkataan dari Al-Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah menyatakan ketika beliau ditanya, "Alam yakun la ilaha illallah miftahal jannah?" Bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci masuk surga? beliau menyatakan bala. Memang benar. Memang benar la ilaha illallah itu adalah kunci masuk surga. Tapi kemudian beliau menyebutkan walakin laisa min Miftahil illa kana lahu asnanun. Akan tetapi, tidaklah setiap-tiap kunci pasti dan pasti dia punya gigi gerigi. Tidaklah setiap kunci pasti punya gigi gerigi. Wa in ataita biha <coughs> wa in ataita bimiftahin lahu asnanun futiha laka. Kata beliau melanjutkan, seandainya engkau mati menghadap Allah membawa kunci, yakni la ilaha illallah, yang mana kunci kalimat la ilaha illallah itu sempurna gigi-giginya. Putih halaka, pasti kamu akan dibukakan untukmu pintu surga. Kemudian kata beliau, wa illa lam yukta Kalau ternyata engkau mati menghadap Allah membawa kalimat la ilaha illallah tapi ternyata kunci la ilaha illallahnya itu giginya tidak sempurna, ada yang kurang, maka itu tidak akan dibukakan untukmu pintu surga. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wajib bagi kita untuk mengetahui tentang hakikat makna kalimat la ilaha illallah, rukun-rukunnya, dan juga syarat-syaratnya yang ini diterangkan oleh para ulama dan harus untuk kita mempelajarinya. Karena kalimat la ilaha illallah sekali lagi bukan cuma sekedar diucapkan di lisan, bukan cuma sekedar dijadikan zikir-zikir harian, tulisan semata, tapi ternyata tidak dijalankan konsekuensi dan tuntutannya. Padahal di sana Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika mengajak <coughs> orang-orang musyrikin Quraisy mengucapkan la ilaha illallah, mereka enggan. Mereka tidak mau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah karena mereka tahu tuntutan dari kalimat tauhid. Kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus untuk menjauhi segala perbuatan syirik. Segala Tuhan-Tuhan yang diibadahi selain Allah. Mereka harus meninggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan hanya menetapkan peribadatan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga orang-orang musyrikin Quraisy ketika diajak mengucapkan kalimat ini, mereka mengatakan ajaal al alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad itu hendak menjadikan Tuhan itu cuma satu saja yang ada di langit? Sementara Tuhan-Tuhan yang kita sembah berhala-berhala orang-orang soleh, kuburan-kuburan para ambia dan para rasul yang kita sembah itu harus ditinggalkan. Mereka mengatakan orang-orang musyrikin Quraisy mengatakan, "Inna hadza la syai'un ujab." Sungguh ini adalah perkara yang aneh. Hadirin yang dirahmati Allah. Karena memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak umat manusia kaum Quraisy ketika itu untuk menyembah satu Tuhan saja. Tidak boleh untuk membagi ibadah tidak boleh untuk kita membagi ibadah-ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun yang namanya peribadatan itu tidak diperbolehkan untuk kita bagikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena ini akan bisa mencacati kalimat la ilaha illallah akan bisa membuat ompong gigi gerigi daripada kunci kalimat la ilaha illallah seorang hamba demikian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah di antara perkara yang bisa mencacati kalimat la ilaha illallah adalah ketika seorang dalam keadaan melakukan kesyirikan-kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Apakah syirik besar, apakah syirik kecil? Lebih-lebih syirik besarnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innahu may syirik billah faqad harramallahu alaihi jannata wa ma'wahu an-nar wa ma min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan surga atasnya dan sesungguhnya tempat kembalinya adalah neraka jahanam dan tidak ada bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan para penolong-penolong kaum muslimin sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah sehingga kewajiban bagi kita untuk senantiasa belajar dan mengamalkan konsekuensi kalimat la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya karena ini merupakan kewajiban yang paling pertama dan paling utama modal yang paling utama untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menjalankan itu semuanya aku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 Para ulama menyebutkan di sana kalimat la ilaha illallah itu memiliki dua bahagian. Yang pertama adalah an-nafyu yaitu menafikan la ilaha tidak ada sesembahan kemudian yang berikutnya adalah al-isbat menetapkan illallahu yakni menetapkan satu-satunya Allah azza wa jalla yang berhak diibadahi inilah hakikat daripada makna la ilaha illallah yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an seperti disebutkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hajj dzalika bi Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil yang demikian ini karena sungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang benar dan sesungguhnya segala apa yang diibadahi oleh manusia selain Allah itu adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Sehingga inilah hakikat dari makna la ilaha illallah yaitu tidak ada sesembahan yang benar yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin ketika menafsirkan makna la ilaha illallah dengan ungkapan tidak ada Tuhan selain Allah. Sekali lagi, ini kalimat tidak ada Tuhan selain Allah, ini adalah kalimat yang tidak benar. Kurang kurang tepat. Ketika seorang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka kadang dia menyelisih realita. Kita mendapati realita Tuhan-Tuhan yang selain Allah yang dipertuhankan itu banyak. Ya, ada batu, ada patung, ada kuburan dan seterusnya, itu banyak yang dipertuhankan selain Allah. Nah, ya. Hanya saja kalimat la ilaha illallah yang benar artinya adalah la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Realitanya banyak Tuhan yang disembah selain Allah. Tapi semuanya itu batil, semuanya itu salah dan yang benar yang paling berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit sana. Kaum muslimin, sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga setiap insan ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengkufuri segala sesembahan selain Allah dan dia harus berlepas diri dari para pelaku kesyirikan, para pelaku kekufuran. Tadi yang sudah disebutkan di awal, ucapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam dan juga para anbiya, para rasul. Mereka mengatakan kafar nabikum wa bada bainanakumul bainana wa bainakumul adawatu wal abada. Sungguh kami mengkufuri kalian Kata Nabi Ibrahim dan para nabi, kami mengkufuri kalian karena kalian menyembah selain Allah dan juga menyembah Allah. Wa bada bainana wa bainakumul wal bagdo dan telah nampak antara kami dan kalian permusuhan dan juga kebencian. Hatta tu'minu billahi wahda sampai kalian beriman kepada Allah semata. Sampai kalian menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang diibadahi. Baru kita semuanya bersaudara. Baru kita semuanya adalah orang yang saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara garis besar pemahaman terkait kalimat la ilaha illallah. Kemudian sebagai penutup khutbah Jumat siang hari ini, sebagai bentuk semangat buat kita untuk terus kita belajar dan menyempurnakan pemahaman kita terkait la ilaha illallah, maka hendaknya kita untuk mengetahui betapa besar keutamaannya Tadi sudah disebutkan la ilaha illallah itu adalah kuncinya masuk surga. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, pasti dia akan masuk surga. Demikian juga Alimah Muslim rahimahullah meriwayatkan ya, at tatkala kita kata Rasulullah SAW lakinu mautakum la ilaha illallah fa inna man mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah hendaknya kalian mentalkin menuntun orang-orang yang hendak mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah Kenapa? Karena barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Demikian juga dalam hadis yang lainnya, Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan hadis qudsi ketika Nabi Isa, Nabi Musa alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ya Rabbi, alimni syai'an adzkurka wa ad'uka bih." Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, kata Nabi Musa, ajarkan kepadaku satu perkara yang aku bisa pakai untuk berdoa dengannya. Aku bisa pakai untuk beribadah atau mengingat-mengingat engkau, berzikir mengingatmu ya Allah. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Wahai Musa, baca kalimat la ilaha illallah. Nabi Musa mengatakan, Ya Rabbi, kullu ibadika yakuluna hadha. Wahai Rabbku, semua hambamu membaca la ilaha illallah. Tapi kemudian Allah menyatakan, Ya Musa, lau anna samawati sab'a wal ardhina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin ma'alaj bihinna la ilaha illallah. Kalau seandainya wahai Musa, tujuh langit, tujuh bumi diletakkan di dalam satu daun timbangan, setelah itu kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam timbangan yang lainnya. Niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati Allah, betapa besarnya keutamaan kalimat ini yang wajib untuk kita pelajari, wajib untuk kita mendalami konsekuensi dan tuntunannya, dan ini yang akan bisa menjadikan seorang hamba betul-betul bermanfaat ketauhidannya, segala amalannya, bermanfaat segala iman takwanya ketika kalimat la ilaha illallah kuncinya dalam keadaan utuh gigi geriginya setelah dipelajari, diamalkan konsekuensinya. Dan inilah yang diwajibkan bagi kita semuanya yang paling pertama dan yang paling utama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa kita bisa menyempurnakan ketauhidan kita dan semoga Allah menjauhkan kita dari berbagai macam perkara yang bisa mengurangi dan mencacati kalimat taufik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qil lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين